Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa malam Bab taubah Qala ulama at-taubatu wajibun min kulli danbin Wajibatun Wajibatun min kulli danbin فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق الآدمي فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بالعدم فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه nahwahu makkanahu At-taubah babu taubah. itu bahasa secara bahasa al-aubah, ar-ruju' kembali. eh, kembali. Kalau ulama berkata ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanab. Tobat itu hukumnya wajib daripada setiap dosa kulli dhanab. Gimana kalau bukan dosa? Maka dianjurkan tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sempurna walaupun itu ibadah yang laikoh, ah, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita salat habis salat astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbuat ibadah taat tapi kita tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun huh, yang kita lakukan ibadah itu masih belum layak dengan keagungan Allah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kamu memberikan hadiah, bagus. Cuma hadiah kepada raja serbet. Kasih hadiah serbet kepada raja. Ya bagus saya kasih hadiah, tapi kan nggak layak serbet diberikan kepada raja. Allah yang maha menguasai alam semuanya dikasih ibadah seperti kita. Sebenarnya nggak layak itu masih. Karena itu ibadah kita masih perlu kita istighfari, perlu kita masih tobat kepada Allah SWT daripada ibadah kita. Kalau maksiat udah wajib, udah jelas itu. Hmm? dikatakan para malaikat Allah itu ada yang diciptakan mulai diciptakan rukuk sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang zikir sampai hari kiamat, nggak pernah maksiat kepada Allah. Tapi ketika hari kiamat mereka menyatakan Ya Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik wala la arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, aku belum beribadah dengan sebenar-benarnya dan aku belum mengetahuimu dengan sebenar-benarnya. Nah, karena itu Jangan ada orang beranggapan walaupun dia ibadah berarti nggak perlu bertobat. Inti masih perlu bertobat dari ibadah kamu. Karena apapun bentuk ibadah kamu masih belum layak untuk kebesaran Tuhan kamu. Syuf Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad. Walaupun nggak punya dosa tapi beliau tapi masih istighfar kepada Allah wa inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilai akthar min 70 marrah fi riwayah mi'a marrah. Aku masih bertobat dan istighfar kepada Allah setiap hari 70 bahkan ada riwayat sampai 100 kali. Kenapa? Karena bukan karena dosanya, tapi melihat ibadah itu tidak ada batasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dianggap sempurna bagi manusia masih belum layak untuk Tuhan. Ah, Fa kanatil maksiyah, maka jika itu adalah maksiat bainal abdi wa bainallah antara hamba dengan Allah, la tataalak maksiat yang tidak ada hubungan bihak adami dengan hak manusia. Dia berbuat dosa, dosa antara dia dengan Tuhan, nggak ada ngerugikan orang lain, mengganggu orang lain, nggak ada. Maka falahasa salah satu syurut. Maka bagi tobat itu ada mempunyai tiga syarat. Ini syarat tobat yang diterima oleh Allah. Ahaduhuma an yugli anil maksiat. Pertama dia mencabut diri daripada maksiat. Bukan diterus no. Melihat film yang gak bagus gitu porno, dilihat astagfirullahaladzim tapi mendelik terus. Sampai hatam lah. Ini bukan taubat ini. Langsung dimatikan. Astagfirullahaladzim. Yugli'a anil ma'asiyah. Mencabut diri daripada maksiat. Tidak meneruskan. Wasani an yandam ala fi'liha. Yang kedua itu menyesali ala fi'liha atas perbuatannya yang telah dilakukan. Bukan membanggakan. Ini loh pengalaman mabuk serib, seratus botol nggak teler. Membanggakan maksiatnya, itu bukan tobat namanya. Hah? Menyesali daripada perbuatan. Tapi menyesali di sini bukan berarti yang membuat kamu dari itu putus asa. Dalam arti menyesali perbuatan dari itu yang membuat kamu tidak mengulangi lagi. Hmm, dia menyesali ya anak ya Allah, percuma saya ibadah ini karena saya sudah banyak dosa itu lain. Nah, ini tidak benar. Kemudian yang ketiga, an yazim, an la ya'uda ilai abada. An la yazim tidak mempunyai niat. Tidak niat untuk kembali ilaihi abada. Oh, ani azima. untuk niat, niat. Ani azima niat an la untuk tidak kembali melaksanakan ilaiha perbuatan maksiat itu abadan selama-lamanya. Enggak ada rencana untuk mengulangi lagi. Saya sekarang tobat, insya Allah tahun lagi lah anak akan berbuat lagi. 20 tahun lagi insya Allah saya akan melakukan, nah ini bukan tobat ini namanya, karena dia masih punya rencana untuk ngulangi? Baik. Berarti di sini pertama orang yang bertobat tadi itu saat itu juga harus berubah. Yugria anil maksiyah. Kedua, jangan kamu lupakan itu maksiat, tetap kamu ingat dalam arti menyesali perbuatan itu. Melihat ke belakang berarti. Melihat ke belakang. Cuma jangan kamu menyesali itu aja kamu ingat-ingat kamu lupa masa depan kamu. Punya azam, punya niat, jangan mengulangi lagi untuk masa depan yang akan datang. Kalau diibaratkan orang nyetir itu di pilih itu. Kalau kepingin sampai ke tempat, ya starteran, jalankan mobil itu. Nih. Jangan dibiarkan diem itu mobil. Jalankan, biar bergeser itu mobil. Kemudian lihat ke belakang. Satu saat perlu kamu lihat belakang. Ada spion kan? Lihat belakang, kosong. Paham ya? mau nyalip kosong. Tapi fokus ada ke muka. Sesaat lihat di belakang supaya selamat yang ada di muka hari ini. Paham ya? Nah, fokus ada di muka untuk sampai kepada tujuan. Begitu juga dalam perbuatan kita. Kita harus berhenti maksiat berbuat taat. Satu saat melihat belakang kita. Oh, saya pernah begini, saya pernah begini. Cuma seketika aja. Kadang-kadang perlu dilihat untuk dia bertobat. Tapi jangan ngelihat belakang tok spion tok didelok, truk tabrak nantinya. Paham ya? Fokus ke muka tapi sambil melihat belakang supaya yang di muka ini tidak sampai terulang lagi gitu. Akhirnya sampai kepada tujuan. Begitulah konsep dalam kehidupan ini sebenarnya. Jangan melupakan perbuatan kesalahan kamu yang dahulu, tapi bukan membuat kamu putus asa untuk yang akan datang. Itu untuk mengawal kamu sampai kepada tujuan ada di masa depan kamu. Begitu maksudnya tobat. Ini kalau maksiat itu antara manusia dengan Allah ini. Wa in kanatil maksiyata ta'allagu dan jika ada maksiat tadi itu berhubungan biadami dengan manusia fasyurutuha arbaatun maka syaratnya adalah empat. Kalau tadi itu tiga, ini empat. Hadi tiga ini semuanya. Berhenti berbuat salah, menyesali kesalahannya, dan niat tidak mengulangi kesalahan itu ditambahi. Wa an yabro'a, membebaskan diri min haki sahibiha, daripada hak sahibia orang yang memiliki kesalahan tadi itu, yang ia salahi tadi itu. Jadi kalau salah dengan manusia ditambahi lagi yang tiga itu, kamu biasa bisa bebas dari kesalahan itu. Gimana cara membebaskan diri dari itu? Nah, dilihat. Fa'in kanat malan, jika ada itu adalah harta berupa harta, duit au nahwahu atau yang seperti harta jabatan misalnya rudda raddahu ilai ya harus dikembalikan kepada dia balik no duit yang kamu ambil yang kamu kemplang yang kamu nggak bayar utang kembalikan itu tobat Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pedot tilatmu tidak akan diterima oleh Allah. Kembalikan. Atau minta halal, istihlal. Minta halal kepada dia, datang minta halal. Ana pernah ambil duit kamu, minta halalnya. Wa in kanat haddah gadfin dan jika ada itu perbuatan maksiat berupa had dia menuduh dia menuduh orang berzina atau yang lainnya wa nahwahu makkanahu minhu maka dia harus siap untuk mendapatkan had gadaf nuduh orang ini pelacur ini ini penzina ini itu dan ini dia harus ngaku, saya menuduh. Saya yang menuduh. Biar dicambuk 80 kali. Maka minhu. Au talaba atau minta maaf, saya minta maaf. Saya itu yang menyebarkan fitnah, saya minta maaf, gitu. Wa in kanat kalau itu berupa ghibah istahallahu minta halal. Halalkan ya saya ngerasani kamu minha daripada ribahnya. Wajib an yatuba, wajib bagi dia bertobat min jami'id dunub daripada semua dosa-dosa. Fa in taba min kalau tobat sebagian, tobat dari sebagai sebagian. Sahat taubatu, ya sah tobatnya indah ahlil haq. Hah? Pada orang-orang yang benar. Ada sih yang menyatakan tidak sah tobat sebagian itu. Tapi alil hak, alil sunnah jamaah menyatakan sah. Minta alikan danab hanya daripada dosa itu tok berarti. Saya sih tobat daripada goro. Tapi saya tetap menipu. Eh bodoh eh. Iya. Ya, ya saja. Saya tobat daripada menfitnah. Tapi ngerasani saya nggak bisa tobat ya sah aja. Tapi wajib untuk semuanya sebenarnya. Kalau sebagian ya sah yang sebagian itu aja. Wa bagi ya alehil bagi. Jadi nggak cukup kalau kepada manusia dengan mohon ampun kepada Allah aja. Harus konsekuensinya inti minta maaf sama dia. Nah, ini tugas orang yang bersalah. Tugas orang yang disalahi kalau sudah minta maaf, ya maafkan. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah kamu juga berharap ampunan Allah? Kalau kamu minta berharap ampunan Allah, ya ampuni orang salah sama kamu. Maafkan orang salah kepada kamu supaya kamu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah seluruh kamu. Wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun supaya kamu menjadi orang beruntung. Siapa orang beruntung yang muflihun itu? An-najuna minan nar wal faizuna bil jannah yaitu orang-orang yang selamat dari neraka dan dia beruntung masuk surga. Ya caranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Mohonlah maaf, mohonlah ampunan Allah. Wa tubu ilaih dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat yang benar-benar, tobat yang benar-benar yaitu yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat daripada tobat yang sudah diterangkan dari itu. Kalau antara dia dengan Allah tiga syarat, kalau antara dia dengan sama manusia empat syarat. Wallahu a'lam.